Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diizinkan dengan taufiknya untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agamanya yaitu memahami fikih Asmaul Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah telah kita banyak kaji dalam kajian kita ini yang kita berharap semoga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyempurnakan keimanan kita, kita bisa menjadikan lebih baik penghambaan diri kita kepadanya. Alhamdulillah telah banyak kita kaji contoh-contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang dikandungnya serta konsekuensinya terhadap keimanan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ilmu yang agung dan paling mulia dalam agama ini mestinya memberikan hasil yang maksimal memberikan hasil yang positif bagi kita semua. Sekarang saat ini yang kita butuhkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita lakukan setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh banyak berdoa memohon kepadanya yaitu kita murojaah kembali, mengulangi kembali apa yang telah kita bahas. Jadi ilmu itu semakin hidup jika diulang-ulang ilmu itu harus dibaca kembali. Jadi jangan sekedar kita telah tulis atau telah dengarkan kajiannya, kemudian setelah itu kita lewatkan begitu saja. Kita lewatkan begitu saja. Kemudian kita terapkan, kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yang di situ disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita kaji pembaham apa ini penjelasannya harusnya makna-makna tersebut kita hadirkan dalam diri kita inilah yang namanya tadabur Al-Quran. Merenungkan, menghayati makna Al-Quran. Dan tentu saja mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kan apa ini keutamaannya sangat besar. Dan manfaatnya terhadap keimanan sangat sangat agung. Nah oleh karena itu inilah saatnya kita mempraktikkan ilmu yang telah kita dapatkan. Apalagi ilmu yang sangat agung ini kita ingin jadikannya sebagai sebab untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkali-kali saya ungkapkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al bashar orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia, yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi inilah apa ini perenungan Al-Qur'an yang paling tinggi. Al-Qur'an diturunkan untuk direnungkan maka Al-Quran akan berfungsi sebagai obat penyakit hati, sebagai hudan petunjuk, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, penenang hati dan fungsi-fungsi agung yang lainnya kalau kita renungkan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakar ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang kitab ini mubarak diberkahi agar manusia <clears throat> merenungkan ayat-ayatnya, menghayati makna ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. <clears throat> Jadi inilah cara kita mengambil fungsi daripada Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin menyempurnakan keimanannya setelah Allah mudahkan baginya sebab saat ini dia tinggal berusaha untuk mempraktekkan hal tersebut dalam dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Qur'an yang demikian banyak bermacam-macam dan agung terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan iman manusia, beliau mengatakan walakin nadzalika mauqufun ala fahmi makna ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi semua itu tergantung dari sejauh mana manusia berusaha memahaminya dan mengetahui kandungan yang terkandung di dalam makna ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka subhanallah saat ini sedikit banyak telah kita pelajari ayat-ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran. Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi juga yang telah kita hafal surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mempraktekkan ilmu ini guna meraih pengaruhnya untuk mendapatkan pancaran yang akan menyempurnakan keimanan dalam hati kita. Inilah cara mengambil pengobatan daripada Al-Quran untuk mengobati penyakit hati kita. Nah sekarang kita praktekan Waktu kita baca al -Qur, ayat Al-Quran dan kita melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita fahami cara memahaminya, yang telah kita pelajari cara memahaminya, maka kita hadirkan makna dari ayat-ayat tersebut, masukkan ke dalam diri kita, insya Allah kita akan dapatkan sesuatu yang sangat agung, yang sangat mengagumkan, sesuatu yang mungkin tidak kita sadari akan berpengaruh besar dalam menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa <coughs> perjalanan menuju Allah melalui pintu pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya ini adalah perjalanan yang bisa diumpamakan jalan pintas yang paling cepat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dalam ucapannya fasairu ilallahi min tariqil asma'i was sifat sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab wa sahibuhu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala magdud perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala perjalanan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, ini sya'nuhu ajab. <clears throat> Keadaannya sangat mengagumkan. Pengaruhnya terhadap keimanan sangat luar biasa. fathuhu dan pembukaan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia melalui pintu ini itu sangat-sangat mengagumkan. Bahkan kata beliau sahibuhu orang-orang yang melakukan hal ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu asma wa sifat. Orang-orang yang melakukan ini kode sikot lahus sa'adah telah dibawakan kepadanya berbagai macam kebahagiaan. dibawakan kepadanya kebahagiaan, berbagai macam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apa? Wahuwa mustalkin ala firashihi. Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya. Tidak banyak berbuat, Cukup dia merenungkan kandungan nama-nama tersebut. Waktu dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, cukup dia menghadirkan maknanya. Makna yang telah difahaminya. Maka dengan itu dia akan dibawakan berbagai macam keutamaan dan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, wahuwa mustalkin ala firasihi, ala firasihi dan dia dalam keadaan berbaring. Tidur terlentang di atas tempat tidurnya min ghairi ta'abin wala magdud tanpa berpayah-payah dan tanpa bersusah-susah. Jadi inilah ayol ikhwatu fillah. Cara untuk meraih keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain mungkin berpayah-payah dengan amalan, tapi karena mereka tidak menghadirkan, tidak hadir dalam diri mereka pengagungan terhadap Allah karena mereka tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar, maka mereka berpayah-payah tapi belum tentu mendapatkan keutamaan yang tinggi. Sementara orang-orang yang beriman, paham ilmu, memahami petunjuk Allah dengan benar, apalagi yang berhubungan dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka mereka itu sekali berjalan, meskipun pelan, jarak yang mereka tempuh untuk meraih, meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar dan sangat tinggi. Inilah makna ungkapan dari seorang penyair yang mengatakan, Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa fil awwali. Siapakah yang mampu untuk menjadikan perjalananku seperti perjalananmu yang selalu terbimbing? Kamu berjalan perlahan-lahan tapi kamu justru sampai pertama kali. Nah ini gambaran yang saya katakan tadi. Jalan pintas untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyempurnakan keimanan kita Alhamdulillah sebab-sebabnya telah kita dibukakan. Dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang Allah mudahkan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. Ilmu yang agung ini kita bisa singkap maknanya. Kita bisa pahami kandungannya. Dan bisa merasakan manfaat yang agung dengan mempelajari ilmu ini. Sehingga saat ini yang dituntut dalam diri kita adalah bagaimana berusaha untuk mengulanginya menerapkannya waktu membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan cara itulah kita akan meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Setelah uh, mukaddimah untuk sekedar mengingatkan kembali agar ilmu yang telah kita lewati tidak sekedar lewat begitu saja. Itulah yang saya ingin ingatkan tadi. Kemudian kita kita teruskan kembali kajian kita membahas kitab fikih Asmaul Husna. E, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Al Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah yaitu Ar-Rafiq. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq yang maha lembut, yang maha <clears throat> halus terhadap hamba-hambanya. Ini termasuk daripada Al-Asma'ul Husna yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. <clears throat> Di antaranya dalam hadis sahih Imam Bukhari dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan istadzana rahtun minal yahudi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assamu 'alaika <clears throat> Fakultu bal alaikumus samu wal la'natu Faqala ya Aisyatu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Qultu awalam tasma'u ma qalu? Qala qultu wa alaikum. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan sekelompok orang dari Yahudi meminta izin untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan assamu alaika. Jadi terkesan salam tapi ucapannya asam ya ini kebinasaan atasmu. <clears throat> Fakultu maka Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarkan ucapan ini marah dan beliau mengatakan bal alaikumussamu wal la'natu Bahkan atas kalianlah kebinasaan dan, la dan laknat dari Allah. Faqala maka Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, Wahai Aisyah, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> rafiq maha lembut. Dan menyukai kelembutan dalam semua perkara. Kultu <clears throat> maka Aisyah mengatakan, aku berkata, apakah engkau tidak mendengar ucapan mereka? Maka Rasulullah SAW, aku mendengar dan aku sudah mengatakan, wa'alaikum dan atas kalian kebinasaan tersebut. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, yang menjadi dalil di sini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. <clears throat> Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala <clears throat> maha lembut, maha halus, dan menyukai sikap kelembutan menyukai sikap kelembutan dalam semua perkara. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah tu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Wahai Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan menyukai kelembutan. <clears throat> dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikannya kepada dalam sikap keras dan tidak diberikannya kepada sikap yang selain dari kelembutan. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua hadis ini menjelaskan tentang menegaskan tentang bahwasanya Ar-Rafiq ya, Maha lembut adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dan juga hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kelembutan itu dituntut <clears throat> dan merupakan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman sampai pun dalam menghadapi orang-orang kafir yang menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam dibangun di atas kelembutan, dibangun dengan upaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang lemah lembut. Ar-Rafiq secara makna adalah al-lin was-suhulatu wat-ta'anni fil umuri wat tamahul fiha. <clears throat> Itulah makna Ar-Rafiq lemah lembut, sikap lemah lembut, as-suhulah mudah atau lunak ya. Wa tidak tergesa-gesa dan tamahul berangsur-angsur ya, tidak terburu-buru dalam melakukan urusan. <coughs> Inilah pengertian arifku secara bahasa. Lawannya adalah al-unfu wa tashdid, sikap keras dan kaku. Nah kita perhatikan di sini dalam hadis ini aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sikap lemah lembut ini diterapkan kepada semua orang, sampai pun kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang jelas-jelas mereka itu memulai dulu dengan mendoakan kebinasaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Rasulullah SAW perintahkan untuk kita membalas sikap mereka dengan lemah lembut yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam memang dibangun di atas uh, akhlak yang tinggi, sopan santun yang tinggi, yang tentu saja sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan yang tinggi. Inilah agama yang luhur, agama yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pengertian daripada sifat arifak yang tentu saja kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling agung dan paling sempurna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi lagi maha melihat karena Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya zatnya tidak ada ya sesuatu pun dari makhluk yang menyerupainya maka demikian pula pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Inilah sifat rifq yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan ini juga diantara sifat-sifat yang jika direnungkan kandungan maknanya oleh seorang hamba akan semakin menyuburkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kebaikan-kebaikan yang diberikannya kepada hambanya melebihi daripada yang diberikan oleh seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Yang kalau dengan kebaikan ini seorang manusia mencintai manusia yang lainnya, maka itu kecintaannya itu lebih pantas untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sempurnanya kebaikan, kebaikan dan kedermawanan, kepemurahan, sikap lemah lembut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada hamba-hambanya. Inilah sifat arif. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan tentang bukti-bukti kelembutannya terhadap manusia. Yang ini mengharuskan manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya dalam eh, lebih dicintainya melebihi segala segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di antara kelembutan sifat rifq yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam semua hal ya, ya dalam hukumnya dalam perintahnya dalam larangannya dalam ketentuan syariatnya di antara bukti-buktinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum agamanya dia tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya Maha mengetahui bahwasanya kadang-kadang hambanya itu menghadapi situasi yang sulit atau merasakan masyakoh rasa berat mungkin ketika dia sedang sakit atau kondisi-kondisi tertentu. Tentang apa ini kondisi-kondisi yang apa ini uh, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada hambanya. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Dalam firmannya misalnya, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala apa ini tidak membebani satu jiwa seorang manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fattakullaha mastata'tum." Maka Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya bukan untuk mempersulit manusia. Jika timbul kesulitan dalam melaksanakan satu hukum tertentu, maka disitulah kesulitan-kesulitan tadi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keringanan, jadikan keringanan padanya. Bahkan ayyuhal ikhwatu fillah, ini juga ayat-ayat ini juga atau kelembutan, bukti-bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala ini pula yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu memang secara asalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah yang lurus dari manusia dan justru jika diamalkan dengan benar akan memberikan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup yang hakiki bagi manusia. Maka tidak mungkin Islam itu asalnya memberatkan manusia atau menjadi beban bagi manusia. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma ja'al 'alaikum fi dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang susah dan memberatkan. Jadi inilah bukti kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayangnya terhadap hambanya dengan dia mensyariatkan aturan-aturan dalam agamanya yang justru sesuai dengan fitrah mereka, sehingga hanya dengan inilah mereka akan bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan baginya kehidupan yang indah di dunia, yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan pahala untuk mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka tujuan diturunkannya syariat adalah untuk menenangkan hidup manusia, menjadikan damai dan bahagia hidupnya orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kasih sayang, kebaikan-kebaikan dan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bukti-bukti lain yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu termasuk dari pengertian sifat rifq. Maha lembut adalah Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadab orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang berdosa yang kurang dalam melaksanakan perintahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadabinya. Diberi kesempatan bahkan dimudahkan sebab-sebab hamba itu untuk kembali kepadanya, bertobat kepadanya untuk meraih kasih sayang dan pengampunannya. Ini adalah bukti kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan azab tersebut maka Dia Maha mampu dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, Maha penyayang, Maha luas kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya maka ditangguhkannya bahkan diberi kesempatan hamba tersebut untuk bertobat, memperbaiki diri dan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Apa ini surat Al-Kahfi ayat 58. <clears throat> Wa rabbukal ghafuru rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan memiliki rahmat yang maha luas. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung mengadab manusia akibat perbuatan dosa mereka, maka dia akan menyegerakan bagi mereka adabnya. Bahkan dia menjadikan bagi mereka tempat atau waktu yang telah dijanjikan untuk mendapatkan balasan, yaitu di akhirat, yang mereka tidak mendapati tempat berpaling lagi dari waktu tersebut. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang apa ini menangguhkan bagi manusia untuk mendapatkan azab yang sempurna di di hari kemudian nanti. Kemudian <clears throat> juga termasuk ya kelembutan atau bukti-bukti yang menunjukkan menunjukkan kelembutan sifat arifak dari Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk buah yang bisa kita petik ya. Pengaruh positif, dampak positif yang kita bisa ambil raih daripada memahami, mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ar ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamanya ini, agama Islam yang mulia ini dibangun di atas sikap lemah lembut, sikap mudah, dan dibangun di atas kasih sayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap lemah lembut seperti dalam hadis yang disebutkan tadi. Innallaha yuhib innallaha rafiqun wa yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala ala al-unf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiqun yuhibbur rifqa mencintai kelemah lembutan dan dia memberikan kebaikan kepada sikap lemah lembut yang tidak diberikannya kepada sikap sikap-sikap keras dan kasar. Jadi inilah apa ini pengaruh positif yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala rafiq memahami kandungannya. Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut. Kemudian ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan sifat yang baik ini dengan menyebut nama ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pada dirinya sikap lemah lembut yang itu merupakan sumber kebaikan, sumber kebaikan bagi dirinya. Makanya apa ini dalam Islam sikap lemah lembut dalam segala hal dicintai, apalagi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal dakwah ilallah adalah dengan sikap lemah lembut dan inilah termasuk pengertian daripada hikmah yang utama Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan debatlah manusia dengan cara yang baik. Diterangkan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya termasuk pengertian dari hikmah di sini adalah mengajak manusia ke jalan Allah dengan sikap lemah lembut. Dengan sikap lemah lembut. Oleh karena itu, sikap lemah lembut ini akan membawa kepada kebaikan dan mengesankan dakwah ahlu sunnah wal jamaah sebagai dakwah yang keras dan kasar ini adalah kedoliman terhadap dakwah ini sehingga menjadikan manusia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dai yang terbaik yang dakwanya paling baik, ilmunya paling tinggi dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau beliau bersikap keras saja, maka orang-orang akan menjauh menjauh dari beliau, apalagi orang-orang yang tentu kedudukannya jauh di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan al qalbi lanfaddu min hawlik." Maka disebabkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau itu adalah orang yang keras dan kaku hatinya wahai Rasulullah, maka niscaya mereka akan lari berpaling dari sisimu. Oleh karena itu, dakwah yang dibangun di atas kekerasan ini akan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah seorang muslim diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dalam semua urusannya karena Allah Subhanahu wa taala uh, apa ini <clears throat> menyukai sikap tersebut dan akan memberikan kebaikan kepada seorang muslim dengan sikap lemah lembut yang dimilikinya. Nah, karena ini uh, uh, sudah waktu, maka insya Allah cukup ya. Ini penjelasan kita pada kesempatan pagi hari yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua dan afan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam barak ala Nabi Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم Jazakallah khairan atas kajian yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar untuk bersoal jawab dalam pembahasan tema kita di pagi hari ini. Untuk yang pertama kita angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. uh, Mohon dijelaskan Ustaz Tentang satu hadis yang dimana Nabi SAW menyebutkan ada 99 nama Akan tapi di hadis yang lain Nabi menyatakan ada nama-nama lain yang tidak disebutkan Mohon Ustaz memberikan penjelasan dalam menjamak dua dalil ini Ustaz Silakan Ustaz Ya, uh, penjelasan masalah ini sebenarnya sudah beberapa kali kita jelaskan dalam kajian kita. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau SAW bersabda, <clears throat> Inna lillahi tis'atan wa tis'ina is isman mi'atan il illa wahidah man ahsaha jannah wa inna Allah witrun yuhibul witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya menghafalnya, memahami dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. <clears throat> Nama ini menyebutkan tentang 99 nama yang memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang nama Allah yang tidak terbatas. Beliau bersabda dalam doa beliau yang terkenal dalam hadis sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, Allahumma ini as'aluka bi kulli ismin lak samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw alamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Ya Allah aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya atau yang kami itu kamu turunkan pada kitabmu atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau yang kamu sembunyikan di, sis, di ilmu gaib yang ada di sisimu maka ini hadis yang kedua ini menunjukkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak turunkan kepada kita. Tidak turunkan dalam Al-Qur'an dan tidak disebutkan diajarkannya kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dikhususkannya pada ilmu goib yang ada di sisinya. Tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak bisa kita ketahui. Maka dari sini kita memahami bahwa nama yang 99 itu adalah nama yang Allah sebutkan keutamaannya dalam hadis pertama tadi. Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya, dia akan masuk ke dalam sorga. Ada nama-nama lain yang keutamaannya beda daripada itu. Nah inilah penjelasan dari para ulama seperti misalnya seseorang mengatakan, saya memiliki uang satu juta rupiah untuk yang saya siapkan untuk sedekah. Bukan berarti difahami uangnya orang ini cuma satu juta rupiah. Yang satu juta adalah untuk sedekah, tapi dia masih punya uang yang lain untuk kebutuhan yang lainnya, untuk belanja, untuk beli kitab atau yang lainnya. Ini pengertian daripada uh, penggabungan kedua hadis tersebut. Makanya kesalah, kesalahan dari sebagian orang yang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, ketika mereka membatasi sifat Allah itu dengan jumlah tertentu, yang kemudian mereka gunakan akal untuk mengatakan ini sifat yang masuk akal dan yang lainnya tidak masuk akal. Ini semua kesalahan. Allah Subhanahu wa taala nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam doa beliau yang terkenal, beliau mengatakan la uhsi sanaan 'alaika anta kama 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukan bagi dirimu. Rasulullah SAW saja menyebutkan bahwa dia tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak tidak terbatas karena kesempurnaannya eh, kesempurnaannya maha tinggi dan maha mulia tentu saja akal manusia tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia baginya manusia hanya mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala eh, terangkan ya dari nama-nama dan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ustaz, baik kita angkat berikutnya dengan pendengar kita dan kami sampaikan kepada para pendengar bagi Anda yang bertanya melalui telepon mohon suara radionya dikecilkan. Dari pendengar kita yang pertama dengan Umu Norma di Lampung. Silakan Umu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana dengan amalan kita ya? Seandainya saya mengam, uh, ya pagi sholat itu saya mengamalkan Asmaul Husna yang 99 itu, tapi saya tidak mengerti artinya. Iya. Dan apabila iya. di suatu uh, taklim ya, taklim itu kita membaca 99 itu, uh, apakah itu ada hadisnya gitu apa apa kalau nggak ngerti namanya nggak ngerti artinya itu bagaimana dengan amalan yang kita baca itu. Itu aja ya. Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umum Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya, jadi pertanyaannya ya bagus sekali ya. Uh, sehubungan dengan Asmaul Husna yang banyak diamalkan oleh, oleh kaum muslimin yang dilihat di buku-buku yang disampul kayak Al-Quran terjemahan atau beberapa buku yang lainnya dimuat, itu diambil dari hadis yang sangat lemah. Riwayat Tirmidzi yang sangat lemah. Dan ini tidak boleh diamalkan karena banyak di antara nama-nama tersebut yang tidak sesuai. Dan, dan tidak disebutkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai nama Allah. Bahkan ada yang tidak pantas. Seperti nama Al-Muntakim yang maha membalas dendam. Jelas tidak pantas. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ini sebagai nama. Kemudian juga ador yang berikan ador. Ada juga sebagian dari nama yang itu disebutkan dalam bentuk sifat. Eh, bukan nama Allah seperti al muhi wal Mumit ya. Menghidupkan dan mematikan. Yang jelas ada beberapa contoh contoh yang kalau kita hitung lebih dari 20 ya, 21 sekitar begitu yang menggambarkan bahwasanya eh, nama-nama tersebut ini tidak pantas ya atau tidak sesuai dan tidak ada dalil yang menyebutkannya karena ke-99 nama ini disebut disebutkan dalam hadis yang baif dan banyak dimuat di buku-buku yang tidak memahami hal tersebut. Jadi <clears throat> itu yang pertama, kalau kita ingin mengambil nama yang 99, lebih bagus kita mengambil dari keterangan para ulama yang telah meneliti hal tersebut seperti misalnya eh, kitabnya Syauthemin rahimahullah taala yang menghimpun nama-nama tersebut dalam kitab beliau yang sudah diterjemahkan juga ya al quaidul Muthla itu ada apa ini beliau mengumpulkan khusus jadi menyebutkan 99 nama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW atau juga kitab yang uh, kita jadikan rujukan dalam kajian kita di sini yaitu Fikih Asmaul Husna tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr yang juga sudah diterjemahkan bagus untuk kita jadikan rujukan itu yang pertama yang kedua mengamalkan nama-nama ini juga banyak sering dilakukan kesalahan padanya orang-orang memahaminya berzikir dengan Asmaul Husna itu disebut-sebut dari yang pertama sampai yang terakhir, yang pertama sampai yang terakhir disebut <laughs> sekedar disebutkan nama-namanya dan mereka itu jadikan sebagai zikir atau wiridan. Ini jelas keliru dan tidak ditunjukkan dalam uh, ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala tidak dengan menyebutkan nama semata-mata tanpa digandingkan dengan yang lainnya. Jadi zikir seperti ini kayak menyebutkan Allah, Allah, Allah atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Zikir-zikir yang disyariatkan adalah menyebutkan nama Allah digandengkan dengan yang lain. Misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang, yang sejenis itu. Nah, jadi yang sering kita dengar eh, apa ini zikir-zikir asmaul husna adalah yang keliru tadi cara pelaksanaannya sekedar disebutkan namanya. Adapun yang disebutkan dalam perintah Allah berdoa dengan asmaul husna adalah seperti yang saya pernah bahas berkali-kali yaitu kita menyebutkan permintaan yang kita inginkan kepada Allah dalam doa kita dan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu kita mengamalkan kandungan daripada Asmaul Husna kita terapkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Maha Pengampun, maka kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala adalah apa ini Ar-Rahim Maha Penyayang, maka kita selalu memohon kasih Allah Subhanahu wa taala dalam dalam kehidupan kita. Jadi maknanya adalah seperti itu, tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini hanya sekedar menyebut nama-nama tersebut apalagi ternyata nama-nama tersebut diambil dari hadis yang sangat lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. enam enam Ustaz. Jazakallah khairan dan dengan pendengar kita yang kedua dengan Ibu Tiwi di Cikarang. Silakan Ibu Tiwi. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan uh, sifat uh, maha lembut begitu ya. Berarti kita juga harus iya. bersikap lembut. Mungkin ini ada konsep dengan yeah. keluarga. Kadang ada sifat manusia uh, yang dia agak susah dibilangin begitu uh, mungkin uh, antara orang tua dan anak. Uh, dia terbiasa di harus keras begitu. Itu bagaimana? Apakah uh, kita tetap harus lembut terus atau ada batas-batasannya? Ketika sudah lembut beberapa kali, karena dia kalau dikerasin baru bisa uh, berubah begitu. Ya, yang kedua Ustaz boleh? Iya silakan. Uh, uh, di lingkungan kami ada beberapa orang nasoro, tapi uh, dia Eh, apa bergaul baik begitu. Kalau ada orang sakit ya apa namanya pergaulannya bagus lah ya. Uh, kan kalau yang saya tahu tidak boleh apa takziah untuk uh, orang kafir saja ya kalau dia meninggal. Iya. Mm-hmm. Uh, yaitu apakah diperbolehkan? Uh, bagaimana kita apa untuk di lingkungan itu kan nanti apa pandangannya ke kita bagaimana begitu? Uh, dengan apa konteks dari mahal lembut itu? Apakah kita takziah cuma sekedar uh, untuk yeah. apa ya uh, apa ya namanya lingkungan begitu. Ya yeah, cukup. Iya yeah, seperti ya. aja. Hmm. Ya mohon penjelasan ya Ustaz ya. Iya ya, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwa atas pertanyaannya dan silakan Ustaz. Ya, eh, pertama untuk masalah menasehati orang dengan cara lemah lembut, tentu saja ini merupakan asal ya. Karena asalnya fitrahnya manusia itu kalau orang lembut kepada dia, baik kepada dia, dia akan mudah ditundukkan hatinya. Ya, kita ada eh, apa ini <clears throat> sebagaimana ucapan uh, apa ini sebagian dari para ulama yang mengatakan asin ilanas tasta'bid qulubahum berbuat baiklah kepada manusia maka kamu akan mudah menundukkan hati mereka. Jadi kalau kita mengajak dimulai dengan bersikap lemah lembut, memberi hadiah, bersikap sopan, maka kita akan mudah Meskipun demikian, tentu saja dalam kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu yang dia itu sudah keras kepala tidak mau menerima nasihat dari kita, kadang-kadang kita perlu menerapkan sikap keras sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ada orang yang dia itu mungkin terbiasa kalau dilemah lembuti dia malah semakin membangkang. Maka kita perlu kerasi kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang misalnya seorang itu jika dia punya kekuasaan, misalnya terhadap anaknya, maka dia perlu menunjukkan sikap keras sedikit supaya anaknya ini bisa mengambil pelajaran dari misalnya sikap uh, keras dari bapak atau ibunya sehingga dia segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Cuman sikap lemah lembut itu adalah asal dan jangan terburu-buru. Kalau kita sudah terapkan dua kali, tiga kali, kita mungkin perlu mencoba mencoba sikap keras sebentar sambil kita lihat hasilnya. Kalau ternyata hasilnya bagus maka alhamdulillah kita terapkan hal tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan, akan tetapi tentu saja dengan kita selalu berusaha menahan diri agar tidak melampaui batas, tidak sampai emosi yang berlebihan, sehingga membuat apa ini kita terper terperangkap dengan, dengan godaan syaitan. Maka oleh karena itulah uh, kita kembali kepada kaidah asal yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya menerapkan uh, sikap lemah lembut atau keras terhadap manusia itu seperti obat ya. Kalau kita terlalu berlebihan, maka obat tersebut akan mencelakakannya. Kalau kurang juga apa ini dosisnya, maka tidak akan menyembuhkan. Oleh karena itu kita terapkan yang pas dan dengan ilmu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dan konsultasi dengan ustadz, maka ini kita bisa uh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan orang-orang Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang Yahudi yang akan meninggal dunia untuk mendakwainya. Yang kemudian dengan sebab itu dia masuk Islam dan meninggal di atas Islam. <clears throat> Ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW pernah menjenguk dengan alasan tersebut. Maka kalau kita menjenguk dengan tujuan seperti ini, dan kemudian juga di tempat tersebut misalnya kita datang ke tempatnya orang kafir tidak ada kemungkaran, dan dengan tujuan agar kita bisa mendakwai mereka memperlihatkan kebaikan Islam maka ini tidak mengapa tapi yang saat ini saya apa ini saya sulit untuk dihindarkan adalah keburukan kemungkaran apalagi ketika mungkin saat, saat eh, meninggal dunia mereka di, diselenggarakan jenazahnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam adanya nyanyian yang ada isinya kesyirikan dan yang lainnya apalagi hadirnya pendeta juga yang menampakkan kemungkaran yang harus diingkari maka ini jelas mengharuskan kita tidak boleh menghadiri acara-acara tersebut. Nah, Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz dan selanjutnya kita angkat satu pertanyaan terakhir kita dengan pendengar kita Ustaz dengan Bapak Rihardo di Jakarta. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya nih Ustaz, ke, eh, kemarin saya dengar dari Roja bahwa e, berdoa itu yang baik itu di dalam sholat dibanding doa di luar sholat. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kemarin Ustaznya bilang, maka berdoalah sebanyak mungkin ketika dalam sholat, terutama dalam sujud. Nah, apakah doa-doa dalam sujud itu bisa nggak sesuai dengan kebutuhan kita pada saat ini? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah e, dalam sholat wajib juga kita bisa berdoa dalam sujud selain dari doa-doa e, yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Terima iya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Silakan Ustaz. Ya, jadi berdoa dalam sholat memang itu lebih baik ya dan lebih sesuai karena Rasulullah SAW bersabda innal musalliya yunaji robbahu. orang yang sholat itu dia sedang bermunajat berbisik-bisik dengan Robnya maka kata para ulama saat kita sedang berbisik-bisik sedang berhubungan langsung dengan Allah lebih tepat untuk kita ungkapkan permintaan kita daripada di luarnya, <coughs> di luar atau ketika kita sudah selesai sholat. Maka disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tempat-tempat yang dianjurkan untuk berbanyak doa dalam sholat ada dua. Pertama, waktu sujud. Rasulullah SAW bersabda, Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksir du'a fi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Kemudian setelah tahiyat ya setelah baca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ juga Rasulullah SAW bersabda minad ajabahu ilaih kemudian seorang hamba itu bisa memilih doa yang paling disukainya nah dalam dua tempat inilah dianjurkan memperbanyak doa dan doa yang dimaksud ya doa apa saja sesuai dengan permintaan kita apa yang kita butuhkan apa yang kita minta kita ungkapkan usai dengan bahasa yang sopan bahasa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan pada saat itu maka insya Allah doa-doa yang seperti ini sangat bermanfaat dan apa ini e, e, berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua tadi tentang apakah boleh dibacakan pada sholat sholat wajib Ustaz doa doa eh, tersebut Ustaz. Ya, dibaca di dua-duanya di salat wajib dan salat salat sunnah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya asalnya salat wajib dan salat sunnah itu sama cara-cara pelaksanaannya kembali kepada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat hukum asalnya sama kecuali jika ada dalil yang membedakannya jadi kita baca misalnya di sujud kita kita baca dulu dikir-dikir sujud subhanallah ala atau dikir yang lain yang sahih baru kita ungkapkan doa kita jadi kita baca dikit-dikit dulu baru kita ucap ungkapkan eh, doa permintaan kita. Dan oleh karena itulah di sini kita lihat apa ini kita terapkan hal ini misalnya dalam salat-salat yang kita lakukan sendiri yang di rumah atau salat malam ini tentu sangat tepat. Adapun kalau di masjid kan kita harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah selesai, maka kita harus mengikutinya. Tidak boleh kita terlambat dari mengikuti gerakan imam dalam dalam sholat kita. Nah, berdoa dan kebutuhan kita. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat boleh diungkapkan dalam bahasa yang kita pahami meskipun yang terbaik adalah dari bahasa Arab yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan di sesi jawab ini Ustaz dan pertanyaan dari Pak Rihardo merupakan pertanyaan terakhir kita Ustaz dan sebagai penutup di acara ini kami persilakan antum untuk memberikan kesimpulan dan juga nasihat untuk para pendengar Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, jadi alhamdulillah setelah kita mengkaji tadi tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq dan juga telah kita kaji sebanyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan dari kita untuk lebih merenungkannya, mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari untuk kemudian kita bisa terapkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam inilah cara mengambil manfaat yang terbesar daripada Al-Qur'an untuk menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Dan setelah ini kami akan putus hubungan dengan antum dan dan, dan insya kita akan ketemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.